dewi dewi wis ngombe kopi ngefly sidik sidik was damai loh jadi uang nak senang pangeran tenan bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu. itu ngate di diloro ibu kulo kau mbek anak ujung nganti ngono. Mari supaya anak ngene Ya kulo tetap tetap mawon gitu Bukan saya muji anak saya mesti soleh boten. Saya tahunya anak saya ini sudah sujud, sudah melafatkan kalimat toyibah Bagi saya ini spesial. Coba orang kafir puluhan tahun, nganti Allah ngutus Nabi. Tak bertawarai cara carane sampean syukur. Saiki Abu Jahal ku kafir puluhan tahun, Abu Lahab kafir puluhan tahun. Nganti Allah ngutus Rasulullah Muhammad, ngelibatkan Jibril, mau demi ngelafatno tauhid. Artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibatno Muhammad, Jibril, Mikail, dan beberapa malaikat. Mau nggo no kekafiran ben ngafat no la ilaha illallah. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas. Saiki anak ngafat la ilaha biasa. Sing biasa aku nak nyucup kue di depan umum terus di kongkon nurut. Lah budak rak yo nurut. Anak bio mbok ulang gak yo napa nurut. Asu nak mbok ulang gak kem lo lemel. Nek sekedar nurut asu mbok ateh yo nurut. Mbok sekali-kali obsesi kamu itu kalimat napa? tauhid. Lah nek wis ngene iku disebut waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Sifate Ibrahim wong sing gawe kalimat tauhid diabadekno no neng anak-anake. Iku sirine kena opo aku hormat be anak. Tapi alhamdulillah bojo kula saat ini tak bombardir bedina tak omongi mulai mikir. Saya nak penyentak anak wedi. Wah ngono kualat jare. Mikir Wah apa. Syukur kula. Wedi be anak kula sih. Kulo sing mulai dukung satu dua yang mulai wanton guru-guru SD. Jogeman ngamuk anak kualat terus Gus Mbak. <laughs> berniat niat ngenyek, dukung raro aku tapi <laughs> tapi mulai saat tanamkan paham sidik-sidik nak wani anak kenapa kualat. Bendaran aliran sesat Allah. Bawang mulai mikir, anak baik kowe hubungannya apa coba? Misalnya buat arane anak amiku kayak mau urun kelon kok ngaku iku anak. Kak terima ngeloni bojo untuk nikmat terus iku dadi anak. Kok iso anak malasane opo? Tetep iku kersane Allah, tetep iku asete pangeran. Mulane Nabi sinten eh, Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron nggih, Imron nggih, Maryam niku Imron, izqalati muratu Imron, Rabbi ini nazar tulaka ma fi batni muharram. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Ini nazar tulaka ma fi batni muharram. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah itu malah di anak Maryam. Bareng di anak Maryam rodok kecewa. Nah, ini kan masyur kan. Ini nazar tulah kama fi batin muharraran minna inna ka antas samiul alim. Falam mawadu alas Robbi ini wadu tuha unsa. Gusti wong kulon kepengen anak kulon ngetmai agama kok wedok. Walaisa dzakaru kalunsa tentu fungsinya cawe itu orang kayak calanang. Tapi wa semantan dia tidak lepas putus asa. Wa ini sama itu Maryama. Wa ini wa itu habika dzurriyyat syaitonir rojim. Sudahlah gus tidak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sa anak turun Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal ini pengiran Karena apa? Imro'atu Imron tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazar tulah kamafibat nih muharroron. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tua sing rumah sapa iku omongane wong awam, wong ra salat lho iso omong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten iki. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kalau mboten ate bayang nusuk tuwa di rumah tanah itu mboten biasa. Zaman rengon anakku di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rengon anak mungkin sing rumah sopo. Wong tua kok ora wong tuame mbok nomen meneh ben hormat kue mana aneh Teori-teori makhluk wis batal terus Lah Quran yang iki wis mati. Nggih, Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh gak ngerti sirine kena opo Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibu es inni Ini laka ma fi batni muharrar. Ini anak untuk engkau. Maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki oh, ora nyelamati anak ku ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men Maya anak? Jare pangeran kowe iku sopo, Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane yo apa? Tapi nak mbok nana pangeran kan pangeran kan sakake. Waras ya iku, sing ngerti nak rai apa-apa kok anake dianggep asete agamane penge pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abni adalah sayyidun wa inna wa yuslihu bina fi'atin azimatin. So ben gunane Hasan ini sing damekno dua kelompok sing tukaran. Di masyur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah Sa'iusi Sayyidin Ali Kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan. Hasan ikhlas jika Sintan Muawi. Ya. Setimbang tukaran terus sepepean. Akhirnya jadi dinasti Umayyah. Mereka Sayyid Hasan nggak meneruskan warisan sang sinten Sayyidina jadi eling-eling ya mulai bakdo ngaji gitu cuma main-main kalian sinten anak mari kualat paham gimana mari Ya Yaitu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Lama anak Anda muslim kan berarti status loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih nggih, Pak. Lah aku malah loro, yo ya kiai yo ya bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak iku loro Gus, kiai mbek apa? Bapak. Karena wayoh mangkel deh. Padahal nak kiai ini wayoh ini gak berhak. Mangkel. Yo ya kudune kan padha wae. Ora iso itu kan secara psikologi psikologi biye hukum ana psikologi psikologi. Hukum gini apa? Hukum. Faham gitu. Terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Iku sing dibakar suci tauhid. Contoh ketiga, ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundut, am kuntum syuhada ait hadar al maut. Ketika Yakub kapundut napa? Izqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kapundut, anak-anake diundang, "Cung kowe bariki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilaha ka wa ilaha abaika Ibrahimah wa Ismaila wa Ishaqa ilahau wahida. Kulo gak nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kulo. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah perilaku kita ya kan? seperti leluhur saya. Jadi orang ono pikiran mereka iki warisan, iki aset. Bapakku dagang, ngomong jadi pedagang. Lah nak bapakku melarat, betak terus no. <laughs> Mergo niru bapak nak terus terus-terusan ngono bapakmu goblok ya karek. Lu coba kalau alasannya Rosno ngomong sering, lalu Rosno perjuangan bapak kan apa ya terus no bapak yang melarat terus no melarat, bapak ibu tuh terus no bodoh, lana sing bapak tahun yang LP ya terus no, aneh aneh wah. kurang kurang gak ono sing bener teori ini gak Quran iblas, Terus Nabi Yusuf gitu sami. Nabi Yusuf ketika no hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning konco kanca-kanca ning penjara. tu milata abai Ibrahim. Ini Niku tu milata nobo Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku." Gue abai mulai Ibrahim. Saat Satrusé disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid Paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tahu. saya gue wong dulu anak iku macam-macam. Pemuda sing duwe kerajaan, duit aset-aset bisnis. Mulane kula niku alhamdulillah mulai dan ini saya tidak merasa paling benar ndak karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya karena saya mulai cilik Bapak yakin aku paling alim. Ngene pangen kula ngalim ora pati ana sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya karena mbah saya dulu ngendikan bapaknya bapak itu ngendikan sampean bah ora usah sekolah. Sampean sing alim mbah. Ya itu agak agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim dari ngomong wis kayak ramalane mbah mbah jadi waduh <laughs> akhirnya kan enggak nggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para nopo leluhur itu. itu wah. Ya rodo ini tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi. Saya emang nggak tahu rasanya disentak bapak di mari Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan itu aku itu mesti mati. Sing nerangno seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ono proyek tersesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. rapper perlu aku sing marahi pangeran ya, berarti terserah pangeran. Malah repot nih, <laughs> malah repot. Tapi kalau suwon lewat ngaji niki, ojo geman hubungan anak bapak uliane urusan tauhid. Mau lanjutan itu, anak ben selamat dunia akhirat teh wat tabi milata Ibrahim apa Hanifa. So wat taba milata ibrahimah Hanifa. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim napa Hanifa. Nah, milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqib.